22. Membaca Al-Fatihah atau Al-Quran diniatkan untuk di kuburan. Malah niatnya baca Quran itu di kuburan. Mari kita dengarkan perintah Rasulullah SAW. Apa yang harusnya kita lakukan ketika kita mulai memasuki kuburan. Silakan Bu baca. السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية itu yang harusnya dibaca saat memasuki kuburan ya di kuburan itu jangan dilakukan amalan-amalan ibadah yang dianjurkan seperti kita dianjurkan melakukannya di rumah seperti yang saya katakan dan saya uraikan tadi taib Lanjut 23 388. Karena sebahagiannya sudah ada yang saya uraikan, jadi tidak perlu saya ulangi kembali. Yang ke-23, menghadap kubur saat berdoa untuk si mayat, menghadap ke arah kuburan saat berdoa untuk si mayat. Ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, tadi kan kita sudah mengatakan bahwa kalau berdoa itu tidak disengajakan di kubur di kuburan. Bahkan perintah Nabi adalah keluar dulu dari kuburan, doakan. Kan begitu? Kalau mau berdoa sebelum masuk kuburan, doakan dari luar. Nah, kalau di kuburan itu amalan kita apa? Muhasabah. Membersihkan kuburan boleh tidak? Boleh. Silakan bersihkan kuburan. Muhasabahlah di situ. Dan Nabi juga melarang jangan berlama-lama di kuburan. Berlama-lama di kuburan nggak boleh, Bu. Bayangkan oleh ibu orang-orang yang mempunyai amalan-amalan yang menyesatkan seperti bertapa di kuburan-kuburan tua, kuburan sudah lama tidak dikunjungi. Allah. Lau bilisan saya isi saudara itunya. Taib. Kemudian berdoa menghadap kuburan. Kita ini diperintahkan berdoa menghadapnya ke arah kiblat, bukan menghadap kuburan. Apa kata Rasulullah SAW? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Halaman 389. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kuburan. Nomor 24, duduk di atas kuburan. Ini dilarang. Duduk di atas kuburan. Inilah bu, kalau seandainya kuburan itu sudah disemen-semen, akhirnya tersolah maklum mau badan deteh. Deteh makam tuh Dicakau juga di belakang udah tahu. Ah, garah bu. Ya artinya kita memang dilarang. Ada hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? La ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin. Artinya, Duduk di atas baru api yang sedang menyalu tu ha. Lebih rancak daripada duduk di atas kuburan. Terus? Kemudian bajunya terbakar hingga sampai ke kulit itu. Ha. Lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Bu, ibu kalau tahu sedang duduk di atas api, di atas baru sedang menyalu, apa ah, yang ibu buat capek? Ha? Terperanjat, ya, segera berdiri dan menjauhi itu. Betul tidak? Harusnya seperti lebih daripada itu ketika ibu yang ternyata yang ibu duduki adalah kubur kuburan. Ya. Dia dia kita "Bapak, Ibu, Bu, itu kuburan tuh." Ah, langsung ya Allah terperanjat seperti ibu terperanjatnya duduk di atas api. Lebih daripada itu kandaknya. Ya. Kok nyampe yang dalam kuburan itu keluar tangannya tapuk pinggul awak. Garah, Bu, garah. Ya, artinya sampai sebegitu ibu takutnya harusnya. Ya. Keluar tangannya Bu di kuburan tuh. Ruang gua kedudukan kuburan dan yang. itu kecilnya kan. Ah, ibu seperti ibu itu ibu takutnya kalau saya kalau Nabi mengistilahkan seperti di atas bara api yang menyala. Tabaka pakaian awak sampai ke kuli awak itu lebih rancak daripada duduk awak ada ku kuburan. Nah. Mbak? Ah, ni, bu, kita ini ngaji untuk kita ya. Kita ini ngaji untuk kita, untuk amalan kita. Jadi ada orang, ada orang biasalah orang tuh lah bu ya. Jadi si Cikarau yo orang tu lain. Kaji ku untuk awak dan untuk orang tu. Sepakat bu? Ha, ibu-ibu alunnya sepakat lah. Biasalah orang tu bu. Mengah ke rumah awak? Tu takut ibu? Nggak, kalau lah, di, lah diratukan dan yang meratukan pemerintah selesai, Bu. tapi jangan awak yang meratukan. Ya. Hmm. Nah, kita sepakat dan mulai hari ini saya ingatkan dan saya segarkan selalu kaji untuk awak dan untuk orang doh. Sepakat, Bu? Nah, jadi ada orang, ada orang biasalah. Ya, orang memang ada di mana Ya. Nah, kini kaji untuk awak. Terus lanjut. Beliau juga melarang melangkahi kuburan. Mantang-mantang tanah atau gua. aku kan tanah taung guanya. Dilarang oleh Nabi. Dilarang. Coba lihat hadis berikut ini. Lihat, baca bu. Terjemahannya. La'an la'an amsyia على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم Artinya Sungguh, berjalan di atas bara api atau pedang Atau aku menambal sandal dengan menggunakan kakiku Lebih aku sukai daripada berjalan di atas kuburan seorang muslim Ya, bagaimana kalau kuburan itu kuburan orang Yahudi Kuburan orang Nasrani Ya, kalau dalam hadis ini kan kuburan muslim yang dilarang untuk dilangkahi ya. Nah, Apalagi dipijak, di langkai saja nggak boleh. Apalagi dipijak, begitulah dalam Islam ini menghormati seorang muslim. Ambo bertanya cek bu, seolah-olah orangku masih dianggap idik dan nyado sedang sedang lalu dia teh. Kan bu ya, boleh nak melangkahi badannya. Apalagi memijak badannya. Duduk di badan orang Ini idik Seolah-olah seperti itu Islam perlakukan setelah dia meninggal. Padahal dia hanya gundukan tanah yang dia ada di dalam. Kamu gitu kan? Sekarang kan nggak boleh pada muslim dilakukan begitu. Sekarang ada Yahudi lagi di tiduran, Wak langkahinya, boleh Segi adab kita kena lagi. Ya kan? Duduk ada teh badannya, nyora Yahudi nyo, kan? Itu duduk ada teh badannya. Ya tetap saja di segi adab kita kena. Jadi itu loh, ke situ harusnya. Subhanallah, Bu, sampai ke orang mati dia ragu dalam Islam. Tapi di orang kafir itu, Bu, ah, ndak baragu dengan orang hidup, apalagi orang muslim oh, dalam ajaran Islam ini mati orang itu masih dihargai juga lagi masya Allah betul tidak Allah luar biasa ajaran Islam ini ajaran Islam ini yang yang mengajarkan kayak gini bu kan sebagian kita ada kayak gitu ya bu ya berpikirnya orang Yahudi yang nabaado di, di apa dinayonya hanya segala macamnya Menentang orang Yahudi itu ditipu Menentang orang-orang Yahudi itu dia dia nayo nggak boleh bu Bu, menganiaya kucing berdosa enggak? Berdosa. Kucing itu binatang. Yahudi itu orang enggak? Subhanallah ajaran Islam ini ya bu ya. Ini orang lagi dilarang, eh, kucing aja dilarang, anjing aja disiksa tanpa ada salah tanpa apa, maka dinyiramkan air panas aja nggak boleh, ya kan? Ini orang Yahudi, maka tetap dilarang. Indahnya ajaran Islam ini ya. Tetangga awak Yahudi biarlah Yunus kita, No, salah tu. Tak boleh bu. Sedangkan kasamui se jangan sampai dibunuh. Jangan sampai dibakar. Kan begitu bu ya? Oh, nyoba lama gaduh bana Pak Ustaz. Abu liah. Kalau lama gaduh bana, lah sementara kula sampai awak lawa awak usianya dengan cara-cara nano. Tiba tu tapasok bunuhannya jangan pakai membakar. Tapi bu, kalau ibu Jaiman menyampaikan pasan, oi samui keluarlah kalian aden kamanyiraman pel barinso mati kalian beko keluarlah kalian peringatkan beberapa kali kalau seandainya ibu punya keimanan yang kuat bu insya Allah semua-semua itu akan meninggalkan tapi ternyata masih ada ibu halal untuk menyiramnya ya ibu takana sama sama itu bisa mengecek sama-sama itu bisa mengumandukan pasukannya. Samui bu, masya Allah bahkan dua bukit dua bukit itu bisa saling diskusi seluruh sahabat mendengarkan ketika mereka melewati lembah daripada bukit itu apa kata mereka bersyukur kita hari ini lembah kita dilewati oleh orang-orang soleh kata mereka tadanga di seluruh sahabat dua bukit bisa bicara batu bisa bicara hei Daud ambil saya gunakan saya sebagai senjata kamu gunakan kami sebagai senjata kamu untuk memerangi Subhanallah, bisa bicara. Batang kurma bisa bicara. E, menangis ketika Rasulullah tidak lagi bersandar kepadanya ketika Nabi sudah dihadiahi. Jadi benda-benda yang ada nih Bu, termasuk dinding nih ha. Ini sebenarnya kalau Allah izinkan dia bisa bicara. Dan nanti di akhir zaman bisa bicara semua enggak? Ketika Yahudi-Yahudi bersembunyi, apa kata batu? Hei Muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakang saya. Tangkap dia, bunuh dia. Begitu enggak? Masya Allah dinding bicara, batu bicara, uh, lubang bicara, pohon bicara. Sebenarnya apa yang sekitar kita ini CCTV Allah loh bu. Ya kan begitu? Ittaqullah haithumakunta. Oleh alasan ini takutlah engkau kepada Allah dengan pengawasan Allah dimanapun engkau berada. Karena CCTV Allah itu ada di mana-mana.